السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته وكل حكم dan setiap hukum dairun daro yadur beredar ya dan setiap hukum beredar ma'ilatih bersama sebabnya wa kullu hukmin da'irun ma'ilatih dan setiap hukum beredar bersama sebabnya wa yallati qad aujabat li syir'atih dan dia adalah yang menyebabkan disyariatkannya hukum tersebut <coughs> jadi sebab itu ya rahmatullah yang menjadi sebab disyaratkan atau tidak ada sebab itu kalau ada sebab maka disyaratkan hukumnya kalau tidak ada sebabnya maka tidak ada hukum tersebut yakni anal hukma yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman yakni hukum itu beredar bersama dengan sebabnya adanya atau tidak adanya ya, kalau ada sebab berarti hukumnya ada kalau tidak ada sebabnya berarti tidak ada ya, dan hukum yang dimaksudkan di sini adalah hukum syar'i hukum syar'i ya, dan sebabnya ditunjukkan oleh al-adillah sebab ditunjukkan oleh dalil-dalil. Nah, Iza wujidat al-illatu wujidal hukmu. Apabila didapatkan sebabnya, maka didapatkan hukumnya. Wa intafatil illatu intafal hukmu. Dan apabila tidak ada sebabnya, maka tidak ada pula hukumnya. ya. Wal illatu hiya allati syuri'al hukmu li ajliha. Dan illah apa itu illah? Ya, illah secara bahasa sebab. 6. alasan penjelasan Hiyallati syuri'al hukmu li ajliha. Dialah yang hukum itu disyariatkan oleh karenanya. Nah, itu namanya ilah. Kenapa disyariatkan demikian? Sebabnya ini. Ya. Ya Yadkhulu tahta hadhil masa masailu katsiratun. Dan masuk di bawah kaidah ini permasalahan yang banyak. Minha annal masyaqqata ulqa 'alaiha ahkamun katsiratun min at-tahfifati bis-salati والزكاة والصوم والحج والعمرة min al ahkam. Di antaranya adalah al-masyaqqah yakni kesulitan itu digantungkan padanya hukum-hukum yang banyak dari berbagai macam peringanan di dalam sholat ya, seperti misalnya ketika sholat kewajiban sholat adalah berdiri tetapi ketika seorang sakit sehingga sulit baginya untuk berdiri diberikan keringanan baginya ya nah kapan seorang seorang itu mendapatkan keringanan yakni kalau ada sebabnya yakni sakit atau tidak mampu memang untuk melakukan berdiri ya. Jadi dihukumi boleh untuk sholat sambil duduk ketika ada sebabnya yakni sebabnya dia sakit atau tidak mampu untuk berdiri maka hukumnya boleh baginya. Kalau dia mampu untuk berdiri kok dia mau sholat sambil duduk dalam sholat wajib tidak boleh ya. Tidak boleh. Kenapa? Sebabnya tidak ada sebab yang membolehkan dia untuk duduk tidak tidak ada ya, kecuali sholat sunnah ya, sholat sunnah boleh walaupun sehat sholat dengan duduk tetapi ganjarannya setengah dari sholat dalam keadaan berdiri demikian pula zakat ya. kenapa ini tidak bayar zakat padahal hukumnya wajib bayar zakat ya. oh ada sebabnya dia tidak mampu dia fakir dia miskin ya, ada sebabnya sehingga dihukumi boleh dia tidak bayar zakat demikian pula puasa kenapa tidak puasa oh dia sedang sakit atau dia safar Nah, ada sebab-sebab yang membolehkan. Demikian pula haji dan umrah dan yang semisalnya dari hukum-hukum yang ada yang ada. Idza wujidatil masyaqqatu hasalat at-takhfifatu al-murattabah 'alaiha. Ya. Apabila didapati kesulitan, <coughs> maka muncullah peringanan yang merupakan keharusan darinya. Karena kalau tidak diberikan keringanan memang tidak mampu, ya. Jadi mau tidak mau mesti harus ada peringanan. Ya. Dan ini adalah Nah, merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keringanan kepada hamba-hamba terhadap perkara-perkara yang hamba tersebut tidak mampu, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan fattaqullaha mastata'tum, ya, dan bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, ya, jadi apabila terdapat masyakoh, maka masyakoh ini menjadi sebab enam diperbolehkannya atau sebab adanya peringanan-peringanan. Wa idza udimatil masyaqqah dan apabila tidak ada kesulitan tersebut ya, apabila tidak ada kesulitan tersebut udimat hadil ahkam maka tidak ada hukum ini ya. Tidak ada hukum berbagai macam rukhsah ya. Hukum bolehnya sholat sambil duduk berbaring dan seterusnya Wa tafsilul masyaqqati ma'rufun fi kutubil fikhi Dan perincian masyaqqah itu diketahui yakni dibahas pada kitab-kitab fikih Wa min dzalika at-taklif dan termasuk dari hal ini adalah taklif wa huwa al-bulugh wal aql dan dia adalah bulugh yakni usia dewasa. Nah, kalau laki-laki ditandai dengan ikhtilam ya, mimpi basah. Kalau perempuan ditandai dengan haid atau kalau ada yang terlambat maka ditandai dengan tumbuhnya bulu ya, pada enam pada farj, pada kemaluan. Wa huwa al-bulugh wal aql ya. Kedewasaan dan akal ini juga merupakan sebab seorang dihukumi berdosa kalau tidak sholat yakni ketika dia balik. Ya. Seorang dihukumi dengan berbagai macam hukuman ketika melakukan pelanggaran karena akal. Karena kalau tidak berakal dia angkat hukuman darinya. Kalau tidak berakal dia tidak berdosa. Nah, walaupun kalau merusak barang orang lain tetap walinya bertanggung jawab untuk mengganti barang tersebut. Ulqa alaihi umuran katsiratun minul wujubi fil ibadat. Maka digantungkan atasnya, digantungkan kepadanya perkara yang banyak dari kewajiban-kewajiban di dalam ibadah. Yakni kalau seorang telah balik wajib atasnya sholat, wajib atasnya puasa, wajib atasnya berbagai macam ibadah. Kalau dia berakal, wajib dia melaksanakan ini, wajib dia mengamalkan ini. Tetapi kalau dia belum balik, dia belum berakal, maka hukumnya belum wajib. Ya, hukumnya belum belum wajib dan berkaitan dengan sholat merupakan ibadah. Nah, ibadah badan yang terbesar seorang anak apabila ketika balik tidak sholat maka telah berdosa sehingga Rasulullah perintahkan kepada para orang tua untuk mengajari anak-anak mereka sholat ketika usia 7 tahun dan ketika 10 tahun ya, usia yang mendekati usia usia balik Rasulullah perintahkan pukul kalau masih nggak mau sholat. Nah, karena ini ada perkara yang penting. Jangan sampai dia masuk di usia balik dalam keadaan dia masih meremehkan sholat. Ya. 6. Ini akal dan balik ini digantungkan kepadanya perkara yang banyak dari kewajiban-kewajiban ibadah. Demikian pula wasihatil di film muamalat. Demikian pula keabsahan akad-akad di dalam berbagai muamalat. Ya. Kalau dia belum balik kemudian menandatangani enam jual beli tanah yang nah ini tidak tidak sah yang seperti ini. Ya, dalam perkara besar, balik ini menjadi syarat di dalam akad. Ya. Enam ya. Wa wujubil qawadi fil jinayat. Demikian pula wajibnya al-qawad. Ya, al-qawad ini adalah al-qisas. Ya, al-qisas fil jinayat. Qisas di dalam kriminal, pembunuhan atau mutilasi. Kalau yang melakukan ini tidak berakal, yang melakukan ini belum balik maka belum ditegakkan al-qisas ya. belum ditegakkan al-qisas padanya demikian pula wujubul hudud ya, wajibnya had kalau seorang belum balik dia mengqadzaf saudaranya muslim maka enam <clears throat> tidak ditegakkan had padanya karena dia belum belum balik atau orang yang tidak berakal ya. orang gila kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang bermakna qadzaf kata-kata yang termasuk lafaz-lafaz qadzaf maka dia juga tidak ditegakkan enam hukum atasnya ya, tidak ditegakkan hukum atasnya wal uqubatu kulluha muallaqah bitaklif dan hukuman-hukuman semuanya itu tergantung pada taklif kalau seorang itu mukallaf ketika dia melanggar maka dia mendapatkan hukuman ya dan taklif enam perinciannya diantaranya tadi disebutkan akan berakal ya, tidak gila balik dan seterusnya tasbutu biwujudi watan tapi biadamihi maka hukuman-hukuman itu ditetapkan dengan adanya sebab-sebab dan ditiadakan dengan tidak adanya sebab-sebab itu wa kadzalika at-tamyizu wal aqlu wal islam demikian pula at-tamyiz tamyiz ini adalah usia ketika seorang bisa membedakan yang baik dan yang buruk ya, 6 dan akal serta Islam syartun li sihhati jami'il ibadat. Ini merupakan syarat sahnya berbagai macam ibadah, ya. La tasihu illa biha, tidak sah kecuali dengannya, ya, tidak sah kecuali dengannya. Jadi kalau ada anak walaupun dia belum balik tetapi dia sudah tamyiz, sudah tamyiz, dia sudah bisa berwudu, dia sudah bisa bedakan ini bermain ataukah salat, ya dia sudah bisa membaca doa-doanya sholat. Ketika dia sholat, dia telah sah sholatnya, dia mendapatkan ganjaran. Walaupun saat ini dia meninggalkan, dia belum berdosa, ya, karena dia belum balik. Ya, dia belum belum balik. Enam. Sholatnya sudah sah, walaupun dia belum balik. Enam. Walaupun belum dihukumi wajib untuk untuk sholat, tetapi dia telah mendapatkan ganjaran.